Agustus 2019 kita akan lanjutkan kajian rutin kita dari kita Al-Qalim Fil al Tauhid dan kita masuk pada halaman 269 halaman 269 untuk yang cetakan Darul Jauzi satu jilid dan yang cetakan Darul Alamnya 234 234 untuk yang cetakan jilidnya berapa? 422 ya kita sampai pada bab maja'a anil ghulu fi qubur salihin yusayyiru ya, yusayyiruha awtanan tu'badu min dunillah nah, sekarang uh, pertanyaan pertanyaan tutup semua apa bedanya wasanan dan sonaman? Sonan dan wasan. Hmm. 别呢，嗯，宝马 Jude，嗯，嗯，拜拜哟。 benar ah yo bos Andy foto ayo tambahannya apa adalah ya manusia lil ibadah. Apa yang ditegakkan untuk ibadah. Dan sifatnya umum betul. Ya. Sedangkan sona itu ditentukan dengan tansil. sona itu ditentukan dengan mensumpaman dengan sesuatu. Kalau wasan itu jauh lebih umum. Ya, lebih umum. Hamzah di sini? nanti yang dijelaskan sesuai min dan kemarin Anda jelaskan juga tentang perbedaan antara sonam dan wasan. Jadi kalau secara umumnya wasan jauh lebih umum daripada sonam. Dan sonam di sini adalah bentuk pemisalan dari sesuatu yang dibikin oleh manusia untuk diibadai. kita sampai pada pembahasan hunaka furuq baina qadul makhluk wa qadul khaliq tentang perbedaan marah. Yuh. Man yaqra. Yuh. Da aqta fil qira'ah alaihi bil tus'ab. asra marat. Bismillahirrahmanirrahim. قال المؤلف رحمه الله تعالى وهو مالك في الوقع باب ما جاء أن القلوب في قبور الصالحين يصيبها أو أن تعبد من دون الله روى مالك في الوقع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور انبيائهم المساجد قال الشارع رحمه الله تعالى وهناك فروق بين غضب المخلوق وغضب الخالق منها الإنسان تتوسل الآن عن ثلاث marahnya makhluk dan kemarahan Khalik atau marahnya Allah Subhanahu wa taala. Inna di antaranya awalan ghadabul makhluqi haqiqatuhu wa bayanu damil qalbi wa jamratu wa jamratun yulqiha syaitanu fi qalbi ibni adam hatta yaqul amma ghadabul khaliq فإنه صفة لا تماثل لا تماثل هذا قال تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير yang pertama yaitu adalah marahnya makhluk hakikatnya adalah e, gejolaknya e, dan dalam hati berjalan waktu dan syaitan artinya di sini adalah kalau orang marah itu adalah Kenapa disebutkan golian? Bisa golian dan bisa gilian. Di sini artinya di sini adalah seperti golelma mendidih. Ya. Men, mendidih. Jadi darah itu mendidih. Ya. Tabayyud, tabayyud dan wa golel dan. Ya, asalnya naiknya darah dan dia mendidih. Terus. Wa samratun yurqiha syaitan di qalbi ibni Adam hatta yakun. Dan bara api yang dimasukkan atau dilemparkan oleh syaitan ke dalam hati-hati eh, anak Adam hatta yakun sampai e, menjadikan panas. Hmm. Lord. Hmm. Amma ghadabul qalib adapun hmm. marahnya al-qalib fa innahu sifatun la tumathilu Sungguhnya dia e, sifat yang e, tidak seperti seperti hal itu. Artinya tidak, tidak bisa disamai. Sifatnya itu tidak disamai. Artinya perbedaannya antara marahnya Allah dan marah, marahnya makhluk itu beda. Pokoknya marahnya makhluk itu adalah timbul dari dirinya. Apa di sini? Gejolak, mendidihnya darah. Sedangkan marahnya Allah itu adalah sifat yang tidak ada yang semisal dengannya. Tidak ada semisal dengannya. Ini. Ta'ala, "Laisa kamitslihi wa huwa as-sami'ul basir." بل الله سبحانه وتعالى يتأذى بمقلتنا وتطلباتنا الله سبحانه وتعالى اسوا تقول وهو السميع البصير الله سبحانه وتعالى الذي يوم مدناس معدونها ثانيا أن غضب الآدمي يؤثر آثارا غير محمودة فالآدمي إذا غضب فليأكل منه ما لا يسمع فيحصل المغضوب عليه وربما يطلق يطلق ويطلق زوجته أو يسكر الإناء ونحو ذلك أما غضب الله فلا يترتب عليه إلا آثار حميدة لأنه حكيم فلا يمكن أن يترتب على غضبه إلا تمام فعل المناسب الواقع في محله yang kedua bahwasanya marahnya eh, Bani Adam itu menghasilkan dampak yang tidak bagus atau tidak terpuji. Para adami ila ghadiba qad yaqtul minhu ma la Dan ketika seorang anak Adam itu sedang marah, bihadrati e, dihasilkan darinya itu hal yang tidak terpuji. Yakul maghdubi alaih bisa juga sampai membunuh orang yang e, dia cemar matanya. Baru bermanfaat yang udah udah kan. bisa juga sampai e, mentalak pasangannya. Atau tak atau mau mentah piring. ونحو ذلك lain sebagainya. غضب الله sedangkan ما Allah الله سبحانه وتعالى فلا yatarattabu alaihi إلا atharun hamidah tidaklah meninggalkan bekas kecuali meninggalkan bekas, yang kecuali dampayan apa yang terbukti ya hmm. hakim Subhanahu zat yang maha bijaksana hmm illa dalam fi'lil munasib bil waqi' fi mahallihi. Maka tidaklah mungkin uh, dengan marahnya Allah Subhanahu wa taala itu ada dampak kecuali perbuatan yang sempurna dan sesuai dengan uh, tempatnya. Hmm. Fa ghadabullahi falaisa ka ghadabil makhluqin. Maksudnya di sini marahnya Allah itu adalah sesuai dengan apa yang seharusnya terjadi. Allah tidak marah dengan sesuatu yang tidak seharusnya terjadi. Artinya apa? Di sini tentang ghadab. Ya, yang antum harus pahami, laisa indahu isman muayyan bismi ghadib. Allah tidak punya nama ghadib. Tapi Allah punya sifat ghadab. Saya ulang lagi. Apa perbedaan mafaqu baina sifatillah wa ismullah? Apa perbedaannya asma Allah wa sifatillah? Minta. apa bedanya sifat Allah dan nama Allah? Nama rawan. Kok gede? Oh. Ya, kita ganti Mas Herawan. Mas Herawan tapi Mas Herawan. ada sifatnya, tapi tidak setiap sifat itu ada namanya. Ayo. Dan yang lainnya apa? Jumlah sifat Allah lebih daripada nama Allah. Yang harus paham. Karena lebih umum, sifat Allah umum. Satu nama bisa memiliki lebih dari satu sifat disebutkan sini di dalam pembahasan kodok yang untuk harus pahami di sini bahwasanya <clears throat> di sini termasuk kodok itu termasuk apa? Sifat apa? Sifat fi'liyah. Belum tulis. Al-ghadabu min sifat fi'liyah di Rabbil Alamin. Ghadab, marah itu adalah termasuk sifat fi'liyah Tahanan ayat 13 dalilnya. Ya ayyuhalladzina amanu la tatawallaw qauman ghadiballahu alaihim. Wahai orang-orang beriman, la tatawallaw. Jangan kalian coba berpaling kepada kaum ghadiballahu alaihim. Yang Allah itu murka kepada mereka. Artinya, kalau kita tahu bahwasanya di sini bahwasanya Allah itu murka, Allah Itu benar-benar ghadib. Tapi bukan sama dengan ghadibnya makhluk. Hah? Eh? Kemudian juga di surat An-Nur. Wal khamisata anna ghadab Allah علينا إن كان من الصادقين إن كان من الصادقين غضب غضب الله غضب غضب غضب Di sini dalil tentang sunnah Inna Rabbi qad ghadiba al-yawm ghadban lam yaqdib atau lam yaqdab salam qablahu mislahu wa lam yaqdab ba'dahu mislahu Jadi maksud dari hadis ini adalah untuk pahami di ghaziba yaghdab. Ghaziba yaghdab. Itu fiilnya. Ada al yang yaghdibu. Tapi di sini ya eh, li kasrat al-istihmal ghadiba yaktab sulah faqat nah disebutkan di sini sesungguhnya diriwayat Imam Bukhari nomor hadis 2340 Imam Muslim nomor hadis 1904 eh, 194 Inna Rabbi qad ghadiba al-yawm sesungguhnya Rabbku eh, itu murka pada hari ini. dan lan ya lam yaghdab qablahu mislam. Tidak pernah Allah itu murka sebelumnya sebagaimana sekarang murkanya. Walam yaghdab ba'dahu mislam dan Allah tidak akan murka setelahnya seperti murkanya. Wa ahlus sunnati wal jamaah yusbituna sifatal rabbi lillahi azza wa jalla بوجه يليق بجلاله وعظمته لا يكو آه لا يكوف آه لا يكيفون ولا يشبهون ولا يؤولون أهل sunnah ya ahlu sunnah itu adalah orang yang menetapkan sifat ghadab itu kepada Allah dan ini termasuk sifat yang bertentangan dengan ahkam. Mazhab Asyari itu menafikan semua sifat yang itu dimiliki oleh manusia. Tidak ada. Yang mereka kuatkan adalah seluruh uh, sifat yang manusia tidak punya. Paham ya, ini? Ini adalah cara bagaimana mereka mensucikan Allah Azza Jalla dengan meniadakan fitrah-fitrah yang dimiliki oleh manusia. Karena itu di sini Al-Sunnah Jamaah itu menetapkan sifat murkanya Allah itu dengan sudut pandang yang pantas dengan kemuliaannya, dengan keagungannya dan tidak membagaimanakan, tidak bertanya tentang kaifiat, tidak bertanya tentang apa yang semisalnya, yang serupa dengannya, dan tidak mentakwilkan. bahwa murkanya Allah ditakwilkan dengan misalnya dengan apa bencana tidak boleh dan ini uh, sesuai dengan apa yang disebutkan tadi ya Kemudian penjelasan yang lainnya ya Jadi Wadahullahi Azza wa Jalla sifatun min sifatin fi'liyah. Ya, atau ini di goreng apa? Oh. Biar terjadi sesuatu yang memang. Li'annahu yata'allaqu bi masyiatihi. Wa qad sabaqa lana al-qawl bianna anna sifatin da'atin satabin fa innaha min sifatin fi'liyah wa haqiqi. Dan disebutkan di sini oleh Syekh Jamil rahimahullah dalam Syarah Sahih Bukhari ya jilid yang delapan, 8 beliau mengatakan bahwasanya murkanya Allah ini adalah sifat dari sifat fi'liyahnya Allah. Di mana itu berkaitan dengan sifat fi'liyah itu berkaitan dengan apa? Masyiah. Kalau Allah berkata maka akan diberikan murka. Ya, Allah memurkai mereka Dan di sini apabila Allah tidak berkehendak, mereka tidak akan diberikan murka. Ini adalah sifat fi'liyah. Ya. Ini yang antum harus catat tentang sifat untuk dari Allah Azza wa Jalla. Sifat murka yang Allah Azza wa Jalla. Ya. ليس seperti maraknya makhluk. La fil kok boleh tidak ada. Tidak dalam hakikatnya dan juga tidak dalam dampak-dampaknya. Wa idza qulna dzalik maka kita mengatakan hal tersebut fala naqulu wasofna Allah bima wasofana Allah wasofana wasofana Allah bima yunasiru sifatil maka kita tidak boleh mencipta Allah Subhanahu wa taala dengan sifat-sifat yang semisal dengan sifat-sifat makhluk. Dan hmm. wakafanahu sifat yang tadullu ala quwwati wa tamamil sultan. Hmm. Namun kita mencipta Allah Subhanahu wa taala dengan sifat yang e, menunjukkan akan kuasa Allah Subhanahu wa taala dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang sempurna. لأن الغضب يدل على قدرة الغاضب على انتقام وتمام سلطانه. Karena kemarahan itu menunjukkan uh, atas kekuatan yang cemara marah dan hmm. kesempurnaan kekuasaan dan kesempurnaan kekuasaan. Hmm. Fahuwa binisbati lil khaliq sifatun kamal. Wa binisbati lil makhluk sifatun naqs dan ya, terus ketika disandarkan kepada oleh Allah Subhanahu wa taala itu menjadi sifat yang sempurna. ini berarti lil makhluk sifatun dan ketika disandarkan kepada makhluk maka menjadi sifat yang uh, kurang atau tercela. Iya, kenapa bisa sifat nas wa sifatun tamam? Sebentar, aku mau bertanya kepada ah lihat. Salman yuk, kenapa ada disebutkan ya rasa marah? Bagi Allah itu adalah rasa marah yang sempurna, sedangkan rasa marah bagi makhluk itu tidak sempurna, kurang. Ya, dijawab setelah adanya. Break dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammad Muhammad. Ya Allah. Oh, Bagaimana Allah Subhanahu wa taala dengan pembalasan yaitu firman Allah Subhanahu wa taala dan ketika mereka membuat kami marah kami membalas mereka hukum mereka kami menghukum mereka hmm. فإن معنى آسفون أغضبون فجعل الانتقام

Oh, maka Allah menjadikan Allah Subhanahu wa taala menjadikan balasan tidak seperti kemarahan. Seperti kemarahan. Oh. Tetapi eh, dampak yang terhasilkan dari hal tersebut. Hmm. Maka hal ini menunjukkan bahwasanya tafsir penafsiran kemarahan dengan pembalasan itu adalah batil. Wa'alam anna kulla man harafa نصوص نصوص الصفات على حقيقتها وعما أراد الله بها ورسوله فلا بد أن يقع في زلة ومهلكة فالواجب علينا أن نسلم لما شابه الكتاب والسنة من صفات الله تعالى على ما ورد إثباتا بلا تمثيل وتنزيها بلا تعطيل. Maka dan ketahuilah sesungguhnya setiap orang yang merubah nas-nas tentang sifat Allah Subhanahu wa taala dari hakikatnya dan dari apa yang Allah Subhanahu wa taala maksudnya inginkan maka dia telah terjatuh dalam kesalahan dan kebinasaan maka wajib bagi kita untuk menerima apa yang datang dari kita Allah Subhanahu wa taala sunnah sunnah rasulnya dari atau nabi Allah Subhanahu wa taala bagaimana telah datang ketatannya yang tidak ada pemisahan dan hmm. Ya. penyerumpamaan dan pensuciannya tanpa dengan pengingkaran. Qauluhu ittakhadhu qubur itu sih bukan pengingkaran ya, tapi eh, pengguguran. Pengguguran penafian. Iya, penafian, pengguguran. Dan pensucian tanpa ada penafian. Pengguguran. Gitu. Pengguguran. Ya. Qauluhu ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Ay ja'aluha masajidan. Imma bil bina'i 'alaiha aw bis salati 'indaha فالصلاة عند القبور من اتخاذها مساجد والبناء عليها من اتخاذها مساجد firman oh, hadis yang menyebutkan istaghfaru kuburan jadi masjid mereka mengambil atau menjadikan kubur-kubur nabi-nabi mereka sebagai masjid maksudnya adalah menjadikannya sebagai masjid-masjid entah itu dengan bangunan atau membangun di atasnya atau dengan sholat di sisinya maka sholat di sisi kubur itu merupakan menjadikannya sebagai masjid-masjid hmm. dan membangun bangunan di atasnya itu juga merupakan termasuk termasuk menjadikan kubur-kubur sebagai masjid. Hmm. nah lalu هل استجاب الله دعوة نبيه صلى الله عليه وسلم بأن لا يجعل قبره وثنا يعبد أم اقتضت hikmatuhu ghairu dzalik. Dan eh, kita bertanya, apakah Allah Subhanahu wa taala mengijabahi doa nabinya sallallahu alaihi wasallam agar kuburnya eh, tidak dijadikan sebagai berhala yang disembah ataukah dengan hikmahnya Allah Subhanahu wa taala menjadikan dari kebalikannya. Artinya adakah hikmah lain dari yang itu? Oh. Adakah hikmah lain selain dari tersebut? Al-jawab Ya Ibnu Inna Allah istajaba lahu falam yuzkar anna khabrahu sallallahu alaihi wasallam wa sallam bal innahu di bi hati Jibril فلا أحد يصل إليه حتى يجعله وثنا يعبد من دون الله ولم يسمع في التاريخ أنه جعل وثنا dan jawabnya adalah perkataan Ibnu Qayyim rahimahullah taala sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menjawab atau menjawab doa Rasulnya sallallahu alaihi wasallam maka eh, belum pernah disebutkan bahwasanya kubur Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah dijadikan sebagai berhala disembah. Akan tetapi Allah Subhanahu Wa Taala menjaganya dengan e, tiga lapis dinding. Hmm. Bok. Oh, tiga lapis tembok. Maka tidak ada seorang pun yang sampai kepadanya atau bahkan menjadikan sebagai berhala yang disembah oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan belum pernah didengar dalam tarikh bahwasanya kubur Rasulullah Alaihi Wasallam itu telah dijadikan sebagai berhala disembah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Eh, Jadi di sini kata-kata tentang uh, apa? Bal bal innahu humiya bisalah satu jutron Maksudnya di sini jidar itu jamannya judron. Jidar satu tembok, judron banyak. Nah, di sini ketika Nabi SAW ber, e, berdoa kepada Allah Azza Jalla agar tidak dijadikan kuburannya sebagai watanan yubat sebagai berhala yang diibadahi itu ini adalah salah satu bentuk dikabulkannya doa Nabi SAW bahwasanya ini ketika setelah adanya perluasan Masjid Nabawi, ingat setelah adanya perluasan Masjid Nabawi, tepatnya pada tahun 70-an atas. Ya, di mana di situ awalnya dari tahun ketika Ibnu Abbas masih hidup. Ya, ini pada masa khalifah Marwan itu sudah mulai jadi maksudnya gini. Saya pernah jelaskan pada antum bahwasanya peluasan Masjid Nabawi itu berlaku setiap khalifah yang baru. Abu Bakar, ya ini Masjid Nabi SAW, ya ini Ini Masjid Nabi SAW. Abu Bakar itu memperluas sebelah belakang. Kuburan Nabi SAW itu di sini. Kemudian Umar sebelah kanan. Ini kiblatnya sana. kuburan Nabi SAW di sini. Ini biliknya Aisyah di sini. Jadi diperluas sebelah sini, Umar sebelah sana, Utsman sebelah sana. Dan Ali tidak melakukan luasan. Karena di situ banyak pergulakan. Ya. Dan mengira bahwasanya ini tidak ada lagi. Nanti bagaimana kuburan Nabi SAW? Jadi sepeninggal Ali radhiallahu terjadilah banyak persisnya. Dan saat itu mulailah luasannya mengenai kuburan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, saat itu para ulama ya termasuk Ibnu Abbas masih hidup. Nah, sekarang bertanya, Ibnu Abbas meninggal tahun berapa? Hmm. Antum kurang ngopi atau kebanyakan teh? <laughs> Kalau kebanyakan kan kopi kapal api, jadi kurang gimana ya. Sakingannya melempem. Enam delapan. Nah, dan di situ sahabat Anas bin Malik masih ada. 93. Dan sahabat-sahabat yang lainnya pun masih ada. Tapi karena di situ kekuasaannya normal. Ya. Nah, di sini jelaskan bahwasanya ketika kemudian terjadi fitnah itu para ulama bersepakat untuk memberikan fasal tembok. Nah, di sini disebutkan tentang salah satu jutron, ya, salah satu jutron ini tidak ada sebutannya kapan sejak kapan tiga lapis itu tiga lapis tembok itu ada ya karena tidak mendapati tepatnya kapan tahun berapa pada masa pemerintahan tapi jelas di situ salah satu judron jelas itu setelah tahun 70-an ketika terjadinya perubahan ke atas biliknya Aisyah uh, biliknya Aisyah Rodilan dijadikan diperluas sampai mengenai dirinya Aisyah. Paham sampai sini? Bukan di awal. Bukan di awal. Di awal para sahabat tenang, Gak ada yang me, apa, mempermasalahkan tentang kuburan Nabi SAW. Tapi semenjak tahunnya yang Khalifah Marwan ini jadi ya banyak. Karena apa? Di situ para ya kaum muslimin marah masjidnya sudah tidak cukup lagi. Sebagaimana sekarang diperluas diperluas diperluas hmm. nah itu yang terjadi nah di sini uh, sudah selesai belum eh, sebelum ke Inul Qayyim sebelum ke Inul Qayyim ada ada, ada dua tawar sekarang yang pertama kita membahas tentang hukum puasa satu dan uh, adab udhur Nah, sekarang anda mau bertanya kepada anda. Dari apa yang tadi anda sampaikan tentang puasa hari Sabtu, selain asrama, yang lainnya yang masih belum ngeh yang sebelah mana? Ya. Yeah. Uh, ini nyalain ya. dijelaskan. Karena kita mengatakan bahwasanya antum harus ikut dengan apa yang menjadi takzimnya anak. Tapi paling enggak antum itu ketika melihat perkataan orang bukan hanya sekedar melihat atau mengikuti, tapi antum tahu sebagaimana dikatakan oleh akhirawan. Antum makan nasi tapi enggak tahu bagaimana mususi berasnya. Asal muasal, bagaimana antum mususi berasnya enggak tahu. Tahu-tahu antum tahu berasnya enak atau tidak enak. Itu tidak seperti itu. Tolabul ilmi itu harus mencari sampai dari dasarnya, sampai tahu perawi hadis ini siapa. Kenapa dikatakan seperti itu? Siapa saja mengatakan ini dan itu. Ya. Jadi bukan kita itu hanya mengkolit. Nah, sudah imam mengatakan hadisnya sah dan seterusnya. Sebentar dulu, betul. ada imam itu, ya, semoga Allah senantiasa menjaga mereka, para ulama kita. Tapi fatwa ulama itu yuk wa yutra. Ingat tuh. Bisa diambil tinggalkan. Tidak sifatnya memaksa. Makanya apa? Antum harus belajar dari awal. Nolnya itu di mana? Standarnya itu di mana? Standarnya karena itu berbicara tentang hadis, maka antum harus paham tentang hadis, Mustolahnya tentang perawi-perawinya. Bukan hanya sekedar bulan, Syekh Saimin membolehkan, Syekh bin Bas membolehkan, Rasulullah membolehkan. Ini kita hormati perkataan mereka, mereka ulama. Mereka berikhtiar dengan ilmunya mereka. Kita katakan, apakah kemudian mereka salah? Sebentar dulu. Mengatakan salah dan tidak salah bukan milik kita. Tapi kita melihat yang roji, yang dekat dengan apa yang dikatakan, ya atau tidak, benar atau tidak, nah, ini dijelaskan di sini. Ini yang saya لا قوة إلا بالله Yeah. antum lihat di sini ya tentang tafsir anil hadis. La tasumu yawm sabti illa fi mafturidu alaikum. Ini musnad Imam Ahmad. Antum lihat di sini, musnad Imam Ahmad nomornya sekian. Anak paling tidak suka untuk mentaklid kata kecuali anak mengetahui sumbernya itu dari mana, tahunya itu bagaimana. Ya. Jadi bukan asal oseh, Albani, Syekh dan sebagainya ini bukan masalah tentang tokoh, bukan. Kita berbicara ini pengen tubuh Syekh mana? Kembalikannya kemana? Ke ulama atau ke apa yang Apa Apa Jadi sahabat. Yang pertama, ini dilihat kayak Imam Ahmad. Ini ya, ada tulis Hamim. Nomor hadisnya 2000 27075. Oleh hadisnya Abu Asim Nanti kita akan pelajari Abu Asim ini siapa. Qala haddatsana Saurun. Ya, telah menceritakan kepada kami Saur an Khalid bin Ma'dan. Khalid bin Ma'dan ini siapa? Loh, Mas? Itu itu yang dicabut dulu. Itu yang dicabut dulu. having lagi kajian di dibongkar ketok-ketok pakai alu lebih damai Allah orang datang dari jauh-jauh tapi masjidnya ternyata seperti itu Allah ya, musim. nah Abdullah bin Busar Abdullah bin Busar itu dari siapa? Eh, itu siapa? An ukhti dari saudari perempuannya. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, datang semua yang Illa fima suridu alaikum. Jangan kalian itu puasa hari Sabtu kecuali yang diwajibkan bagi kalian. Ya. Fa illam yajid ahadukum apabila seorang dari kalian itu tidak mendapati illa uda inabin kecuali uda inabin tawak. Hmm? Di seperti pelepas anggur. Bukan kulit anggurnya, bukan. Kulit anggurnya berarti ada dagingnya. Apa yang makan dagingnya tuh? Nah, oat, oat itu batang ranting kecilnya. Ya, peteannya. Makanya disebutkan oat, minyak wangi oat itu dari petean cangkir pohon. Ya. Ila uda inabin au liha syajaratin. Liha syajarah inilah kulit kulit ranting. Jadi ranting kecil juga dicopot aja kalau nggak ada. Ya, fal yang dohu ada sebutnya fal yang doha atau fal yang doha dua-duanya. Maka ya keraslah, ya keras untuk apa? Untuk membahas. Ma'atahkik min Syekh Shu'aib Abnaud Adil Mursi rahimahullah. Nah, dijelaskan panjang lebar. Nah, ini penjelasannya anak nggak pakai dulu. Anak ingin anak jelaskan apa perawi hadisnya. Kalau antum sudah paham perawi hadisnya, baru melihat perkataan ulama itu bagaimana. Paham? Nah, pertama, kalau hadisnya Abu Asim. Abu Asim ini siapa? Namanya Abu Abduhak bin Makhlad bin Dhahak bin Muslim bin Dhahak Asyaibani Abu Asim Nabil Al-Basri yuqal innahu maula ابن شيبان eh, bani شيبان ويقال min أنفسهم min صغار أتباع Tabi'in. ini tokoh yang ke-9 meninggal 212 bukan 216 tapi aku ingat so, Wafiat ulama cara menghafal wafiat ulama itu terkadang kita termian dengan apa yang kejadian yang kita alami termasuk 256, 234 ya 4, 5, 6 dan seterusnya. Itu wafiat ulama bisa dihafal ketika kita tidak kita mengasosiasikan melekat memori kita itu dekat dengan apa yang kita biasa ingat. Ya. Orang Indonesia kalau sudah sebutin seperti ini cuma satu aja. Ya. Nah, kedua juga bingung. Ya. Ya. Jadi yang bingung itu juga Samsung. Nah ini uh, ini diambil hadisnya Imam Bukhari, Imam Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasai, Ibnu Majah. Ekobin. Sebenarnya sekotun sabtun. Sekoh juga percaya. Satun yang kokoh hafalan. Sampai akhir kehidupannya Ya. Kemudian kata Abu Indah Zahabi, Al-Hafiz, Waqal Umar bin Syaikh, Nah, wallahi ma ra'aitu mislahu. Demi Allah aku tidak pernah melihat yang semisal. Qala haddatsana Qala Saur. Saur ini siapa? Saur bin Yazid bin Ziyad al-Kila'i. Yuqal Ar-Rahabi Abu Khalid Syami Al-Himsi. Ini termasuk tabaqah 7. sof anda melihat antara 212 meninggal 212 ya. Kemudian meninggal 150 kira-kira Nyambung nggak? Ada, nyambungnya ada. Ya. Ada nyambung, bersambung, bisa. Nah, di sini eh, sifatul uh, ila anahu yuro al-qadar. Artinya di sini dia itu sifat sabtun secara hafalan. Kecuali para ulama menyebutkan bahwa dia meriwayatkan hadis-hadis dari kalangan Qadariyah. Nah, sedikit flashback antum. Qadariyah itu apa? Qadariyah itu adalah bahwasanya manusia itu memiliki takdir dengan sendirinya. Tidak ada kaitannya dengan Allah Azza Jalla. Berkebalikan dengan Jabariyah. Jabariyah itu manusia dipaksa. nggak bisa apa-apain, gak punya kehendak. Kalau Qadariyah, ya manusia yang mengatur takdirnya sendiri. Allah tidak ada urusan. Ini tentang takdir. Kemudian uh, di sini artinya apa? Tidak ada yang doa di sini. Kemudian Iya, ya kemudian yang ini adalah uh, Khalid bin Ma'dan Khalid bin Ma'dan ini termasuk sifatun abid yursil kathira yursil itu artinya di sini adalah dia meriwayatkan hadis karena dia seorang tabi'in dia apa? minal wusta minal tabi'in jadi tabi'in di sini mengatakan bahwasanya langsung lafaznya dengan Rasulullah Makanya oh, dia memursalkan hadis. Tapi dia secara ingatan hadisnya tikotun sabtun, ya, dan eh, tikotun abid. Artinya apa? Dia bukan lemah. Dasarnya hanya mursal saja. Tapi itu tidak menyebabkan hadis itu kemudian tertolak. Ya. Kemudian An Abdillah bin Busur. Abdillah bin Busur ini sahabi. Disebutkan sahabi sahir. Ya, sahabat kecil ya kalangan sahabat kecil wafatnya tahun 88 ada yang menyebutkan 96 di Syam ya kemudian uh, eh, Ukti Ukti Somah binti Busab dan uh, Maziniyah yuqal ismuha Bahiyah yuqal Bahimah Uktu Abdullah bin Busab wakila ammatihi uh, wakila ammatuhu ini ada yang mengatakan ini adalah saudaranya, ada juga bibinya. Ya. Makanya nanti ada disebutkan oleh Imam Nasai bahwasanya sanak ini mutoid goncang. Nah, sekarang anak mau tanya pada antum. Hadis mutoid itu gimana toh? Hmm. Enggak, Ustaz. Pokoknya saya besok kosan. Sekarang bertanya dulu. Hadis mutoid itu apa dulu? Hadis mutarinkal. Ayo. Uh, Anton. Hadis mutarik. Itu mutarik bukan mutono. Ya. Ya, ya. Eh, saya dia yo, mutarik laha suhbah, laha suhbah itu maksudnya dia termasuk sahabat. Kemudian ini tadi Imam siapa? Imam Ahmad. Riwayat Imam Ahmad berarti apa? Semuanya perawi hadisnya sikoh. Tidak ada yang cacat. Kemudian di Sunan Ad-Darimi. Nah, sekarang anak mau tanya. Imam Ad-Darimi meninggal tahun berapa? Oh, no. Catat inlah. Kau oh, belum mencatatnya. Ya, membarik. Imam Adar ini meninggal tahun 255, satu tahun sebelum Imam Bukhari 255. Ya, 255. Imam Adar ini. Nah, beliau mencantumkan hadis القاهرة قال أخبرنا أبو عاصم عن ثور عن خالد بن معدان قال حدثني عبد الله بن بسر عن أخته يقال لها صماء qawlaha summa bahwa Rasulullah SAW bersabda dan sesungguhnya bersaksi ila simah surga alaikum. Ini sama. Nah, bedanya di sini ini siapa? Ini juga sama dipakai riwayat kuatul hadis sama dengan Imam Ahmad. Imam Ahmad meninggal tahun berapa? Ayo, 41. Jadi hanya berapa? Hmm? 14 tahun. Kemudian Sunan Ibnu Majah. Sunan Ibnu Majah hadisnya 1726. Qala haddatsana Abu Bakar bin Abi Syaibah. Abu Bakar bin Abi Syaibah ya. Ini dia Anda sebutkan di uh, Sahih Musannaf. Kemudian qala haddatsana Isa bin Yunus an Taur bin Yazid an Khalid bin Ma'dan an Abdullah bin Busr. Qala, suf antum lihat di sini, ini langsung Abdullah bin Busur langsung. Tidak pakai uktu dan amma. Ya. Qala Rasulullah SAW. La tasumu yawm sabti fi alaikum. فإن لم يجد أحدكم إلا عود أو Ini sama. Ininya sama. Ya, matanya redaksinya sama. Ya. Di sini jelaskan. Abu Bakar bin Abi Syaibah ini adalah Abdullah bin Muhammad bin Ibrahim bin Utsman Al-Qawasati Al-Abasi maulahum Abu Bakar bin Abi Syaibah Al-Kufi Al-Wasiti Al-Akhbar ini termasuk Kibarul Akhbarin dan Tibaul Atba ini sejaman dengan tabakohnya Imam Bukhari Imam Muslim ini ini 235 meninggalnya 235 ya. Imam Muslim mengambil hadis dari ini Gurunya Imam Muslim, gurunya Imam Bukhari juga. Kemudian beliau Sikotun Hafid sahibu Tasanif. Sikotun Hafid Sikoh yang banyak hafalannya sahibu Tasanif yang mempunyai tulisan-tulisan kata. Al Hafid kala Al Falas Ma Ra'aitu Ahfadu Minhu. Eh, nanti disebutkan bahwasanya dalam ilmu jarum takdir Imam Zahabi termasuk orang yang di situ paling banyak uh, pemberian gelarnya. Itu ada penjelasannya. Kalau nanti memang Allah mudahkan kita belajar ilmu jawab tadi, insyaallah. Tapi bukan yang ala ala nyeleneh ya. Ya. ya. Kemudian yang jelas di sini stekotan hafid. Kemudian kala hadatsa Isa bin Yunus. Isa bin Yunus ini adalah bin Abi Ishaq As-Sabi'i. Ya, Abu Amr yuqal Abu Muhammad Al-Kufi. Kemudian beliau meninggal 187. Ini yang masyhur. Meninggal 187. Kemudian ini siqatun ma'mun. Apa itu ma'mun? Terpercaya lagi apa? Ma'mun. Ma'mun di sini artinya dalam sisi periwayatan dia itu aman dari apa saja yang menjadi aib. Itu makmum. Kemudian uh, eh, Ansaur bin Yazid. Saur bin Yazid tadi sudah dijelaskan. Ya. Ini termasuk sikatun sabtun illa annahu yuran pada Meninggal 150. Kemudian An Khalid bin Ma'dan. Antum lihat Khalid bin Ma'dan, Saur bin Yazid itu pasti ada dalam Eh, perawi-perawi sebelumnya. Ya. Kemudian ini sama. Ya. Kemudian Sunan Abi Dawud. Di Sunan Abi Dawud nomor 241 Qala hadatsana Umayd ibn Mas'adah. Qala hadatsana Sufyan bin Habib ha wa qala. Ha itu apa? Sebutannya apa dalam mustalah hadis ha? Ha. Belum tulis tahwilat apa sebutannya tahwilat tahwilat itu artinya dari ini sanatnya ini satu nih satu ujung nih dari ahirawan ke ahton ini namanya satu kemudian balik lagi itu ada hak ada cabang yang lainnya dari wijay sampai Anjaki. Paham dari sini? Jadi di situ itu namanya tahwilat patah tahwilan. Sebutannya kalau membacanya adalah ha Ya. Untuk ingat-ingat itu ada seninya mas baca hadis itu, bukan sembarangan. Hadasana Ahmad, hadasana, hadasana. Salah. Antum nggak ngerti mustalah hadis itu. Kalau orang membaca seperti itu nggak ngerti mustalah hadis. Ya, ya ha qala wa haddatsana Yazid bin Kubaisin min ahli Jabalah قال حدثنا الوليد بن جميعا عن ثور بن يزيد عن خالد بن معدان عن عبد الله بن بشر السلمي عن أخته وقال يزيد الصماء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تصوموا يوم السبت إذا ما افترض عليكم وان لم يجد احدكم الى اللحاء ila liha inabin inabatin aw 'uda ini yang pakai pakai al yamduhu. Ya. Kemudian ruwatul hadisnya Humaid bin Mas'adah. Ini siapa? Humaid bin Mas'adah ini bin Bar As-Sami Al-Bahili Abu Ali ini meninggal empat. Ya. Humaid. Kemudian di sini adalah riwayatnya soduk. Apa makna soduk itu? Hmm. dia di bawah sikoh. Tapi periwayatannya masih diterima. Kedudukannya sodok ini adalah Hasan. Alhamdulillah di sini? lagi dengan makbul. Apa maksud makbul? Hmm. Hadis. Ruwatul hadis. Ya. hadis suhu makbul. Maksudnya makbul itu apa? Makbul, makngebul itu Kubila idha kana lahu syawahid. Diterima apabila dia itu ada penguat. Itu namanya apa? Makbul. Ya. Ingat-ingat tuh. Ingat-ingat. Jadi, kalau oh, susah ternyata Ustaz. Iya susah. Makanya, kalau jadi mukolek paling gampang. Oh. <laughs> Aku ngomong dulu. Tenang, tenang. Artinya hari ini adalah hari ya, berbahagia. Ya, Allah Kemudian qala hadatan, Sufyan bin Habib. Sofian bin Habib tadi sudah jelaskan. Ya. Jadi Sofian bin Habib Al-Basri. Abu Muhammad Uyqal Abu Muawiyah Uyqal Abu Habib. Nah, sekarang kok di sini banyak Uyqal Uyqal lagi di mana maksudnya? Itu anaknya Mas. Terkadang dia pindah ke suatu tempat. Dia pengen anaknya yang nomor dua yang terkenal, bukan anak pertama. Apa maksudnya? Anak-anak pertama Kaisa. Nanti yang kelima ini nggak tahu, kan? Lahir. Anak pikir kayaknya lebih enak untuk kunyahnya anak yang kelima nih. Itu boleh. Bukan termasuk aib. Tapi yang maksudnya nanti itu ada celah untuk tadlis. Ya, karena yang lebih populer yang mana? Terkadang orang mengambil yang tidak populer. Ambil ya, di sini? Ayo. Ini meninggal 182, dia itu e, dinilai oleh Ibnu Hajar Thiqatun. Dinilai oleh ya oleh Imam Zahabi Sabtun. Alim Bisa'id bin Abi Arubah. Kemudian hak hak ini adalah cabang Antum lihat di sini dari Yazid bin Kubais. Nah, kalau sudah H di sini, ya Yazid bin Kubais min ahli Jabrah, Fadal Walid bin Jami'an, ya Ansar bin Yazid. Suf, antum lihat Ansor bin Yazid. An Walid bin Ma'dan. Nah, ini nanti ketemunya Saur Walid Ma'dan. Nah, yang ini dua ini Yazid bin Kubais min ahli Jabalah, kemudian Walid. Ini sama kedudukannya dengan Humaid dan Sufyan bin Habib. Jadi satu gini, ini satu sana. Ya. Harusnya uh, eh, membuat tasjir, namanya tasjir ruat. Tasjir ruat itu artinya dibikin pohon, ya pelucak. Tapi ya waktunya oh, belum belum digituin, yo, yo, yo Ayo, <laughs> ya, long balik. Ayo. Ya. Ya. Ayo. Ayo. Memang dalil pokok ini ramah sing ngalah kok. Asli wis. Ayo. Terus Ini dari Saur bin Yazid sudah jelaskan. Kemudian dilihatkan Mem Termidi. Dari hadis ini tadi tidak ada yang lemah sama sekali hadisnya. Perawinya semuanya tekoh. Dan ini sama juga. Di Termidi juga sama. Di Ibnu Huzaimah juga sama. Di Sahih Ibnu Hibban juga sama. Nah, permasalahannya sekarang ketika ya, antum lihat Mustadrak Imam Hakim meninggal tahun berapa? lihat di sini, hadza haditsun sahihun ala Bukhari wa yukharijahu wa mu'aridun bi isnadin sahihin wa akhrajahu haditsun Hammam an Qatada an Abi Ayyub at-Tabi an Juwairah Juwairiyah binti Al-Harith anna Nabi sallallahu alaihi wasallam dakhala 'alaiha yawm al-jum'ah wa hiya sha'imah sumti ams qalat la qala faturidina an tasumi ghadan nah ini nanti akan jelaskan tentang hadis yang di Imam Bukhari ini. Di dalam Sahih Bukhari, Anda <clears throat> jelaskan di sini. Aku sudah jelas ya tentang kesahihan hadis ini. Kalau ada yang mengatakan doif, doifnya cuma ada dua sebab, syad dan mutorib. Mutorib itu artinya goncang. Ya, makanya kalau misalnya katakan Salman hari ini 44 donat atau 48 donat Hmm, kayaknya sih 44. Kemarin bilangnya 48. Nah, motor ini Goncang. Sampai di sini. Terkadang mengatakan 48, terkadang 4, 44. Itu namanya goncang. Makanya goncangnya hadis ini kaitannya dengan busur. Busur dengan uktihi, soma. Apakah dia itu amahnya atau uktinya? Atau dari bapaknya? Makanya Imam Nasai nanti menyebutkan anjing lebar. Iya. Nah ini kaitannya dengan Irwaul Qalil ya, dari Imam uh, Syekh Bani rahimahullah. Nomor Irwaulnya Qalilnya 960. Nah sekarang anda langsung pada tujuan maksud kenapa dari dua cacat ini. Ya. Halaman berapa ya? Kayaknya tiga empatan. Di sini dijelaskan teman, bisa kok. Nah, ini sekarang perkataan muttarif. Al-qawl bi annahu muttaribun. Tarif Abdullah bin Busr huwa min e, man sami'a al-hadis mubasharatan min Nabi sallallahu alaihi wasallam wa Abdullah bin Busr an ukhtihi Sama an Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ukhra Abdullah bin Busr hadatsa annahu sami'a abahu wa ukhra Abdullah bin Busar an abihi an ammati Soma. Oh. Qala Ibn Jari eh, Ibn Hajar rahimahullah qad a'alla hadis Soma bil mu'aridah masurah wa a'alla aidan bil tirab. Nah, ini jelaskan panjang. Nah, sekarang masuk pada penjelasan selesai. Jadi paham toh ketika menyebutkan Kenapa ada istirahat seperti itu? Karena tadi sudah kita bahas satu persatu hadisnya mutarrid karena ada buser langsung kepada Nabi SAW. Ada buser ke anak e, ke saudaranya atau bibinya. Dari buser ke bapaknya. Makanya disebutkan di sini mengenai hadal itu mutaribun. Qala qad e, ukhtilaf fihi ala wujuhi min hadis Abdullah bin Busr. Persisian Abdullah bin Busr. Antum lihat di sini perselisihannya di mana toh? Sahabat. Dan perselisihan sahabat sebenarnya la yaduru syai. Tidak mencederai sesuatu apapun karena sahabat. Ini yang pertama, poin yang pertama. Nah, kemudian nah, ini min hadis bin Busr an ukhtihi Sama min hadis Sama an Aisyah radhiyallahu anha min hadis Abi uh, Ibnu Busr an ah, ummi min hadis Ibn Busr an abihi. Nah, di sini min hadis Ibn Busr marfu'an walihada ala Nasa'i bittirab. Nah. Uh, disebutkan di sini. Ini lakin hada atalawun fil hadis al-wahid bil isnad al-wahid ma'a ittikhad al-makhraj yuhanu rawiha. Jadi kalau misalnya Ini istirahatnya hanya satu sanat saja. Ini. Satu sanat yang kaitannya ujungnya Abdul bin Busur. Ya. Ya. Wa yunabbi kilati dhafti. Dan ini dikabarkan dan sedikit tentang apa? kekuatan hafalan ini ya, penguasaan hadisnya ila an yakuna min al huffadil mukatsirina bi jami turuqil hadisi fala yakuna darika jalan ala qillati dhabtihi ketika digabungkan berbagai jalan itu tidak menyebabkan mengurangi tentang dobetnya dia terhadap hadis tersebut. Karena apa? Pertama matanya sama. Dan berbedanya di sini di tingkat sahabat. Dan sahabat di sini semuanya udul. Semuanya apa? Adil. Gak mungkin apa? Yattahim bil kadab. Ya. Dia apa? Dituduh. Itu pendusta gak mungkin. Sahabat semuanya dihukumi adil. Nah, ini kemudian eh, al amru huna kada bal eh, fi فيه ala على راوي عن عبد الله بن بسر al قال fi في الواقع wa ghairu صحيح li anna ittiraf 'inda ahli al-ilmi 'ala naw'ain. Nah, di sini jelaskan. Hadis ini sahih dan bukan muttarib. Karena muttarib ini menurut ahli ilmi, ahli ilmi maksudnya ai ahli mustalah hadis. Ini ada dua macam. Ahaduhuma salah satunya adalah ini di, juga di matan Baikuniyah. Siapa yang pernah belajar matan Baikuniyah? Belum ada sama sekali. Ah. <laughs> ah ya. Jadi di sini mut'arik ini ada hadis itirab itu ada dua. Pertama, alladhi ya'ti ala wujuhil mukhtalifah ya mutasawiyah al mutasawiyah al ini apa? La yumkin bisababi tasawi tarjihi waj'al wajhin. Ini datangnya ya. Ini dari beberapa sudut panjang pandang yang berbeda. Ya. Namun kekuatannya sama. Ini tadi Abdullah bin Busur kekuatannya sama karena terakhirnya sahabat yang berbeda itu saja. Sedangkan e, perawi hadis sebelumnya semuanya sikoh. Paham sampai sini? Jadi lain mungkin bisa babi e, tasawi tarjih wajh ala wajin. Kalau sudah sama semuanya kekuatan, tidak mungkin satu dengan yang lainnya dikuatkan. Nggak mungkin. Atau dicari yang paling kuat. Kayak misalnya ini. Maksudnya tarjih ini artinya apa? Ini kalau ditarjih, ini kan tiga ini gelas. Sama-sama gelas. Dan ini kuat. Siapa yang paling tinggi? Ini nih. Makanya ini sebetulnya apa? Tarjih. Ini di sini. Paham di sini? Ya. Wal akhar yang kedua di sini wahwa maka wujuh istirahat fihi mutabayyinah bihaitsu yumkin tarjih bainahuma fannaul awal walladhi yu'allu bihi al wa amal akhar fayandur lirajih eh, fayandur lirajih min tilka al thumma yuhkamu alaihi bima yastahiquhu jadi kalau misalnya eh, yang kedua ini ya ini dilihat dulu. Dari sisi mana dia itu itirop? Ya. Ini jelas itiropnya. Ya. Apakah mungkin ada tarjihnya? Dikuatkan salah satunya. Ya. Berbeda dengan yang yang pertama tadi. Ini tidak mungkin dirojihkan. Sama-sama kuat yang pertama. Ya. Kalau yang ini, kalau bisa dirojihkan maka di yu'adu bihil hadis. Ini nanti yang yang tidak dirojihkan itu dijadikan bahwa ini ada cacatnya dalam hadis ini. Paham Kalau ini tidak sama kekuatannya, ini dirojihkan, maka yang ini cacat, dianggap cacat. Kalau yang tadi, semuanya sama, kekuatannya sama, tidak mungkin dirojihkan. Ya, tidak mungkin dirojihkan, karena kekuatannya sama. Kalau yang ini, kekuatannya beda bisa dirojihkan. Maka di sini diambil yang lainnya dianggapnya apa? Ini ada ilalnya, ada cacatnya. Wa amal akhar fayundar li rajih min al wujuh thumma yuhkam alayhi bima yastahiqu min naqdin. Maka dilihat kalau misalnya ini ada cacatnya, ya, berarti yang diambil ini. Ini yang kedua. Ya, kalau yang pertama tadi sama kekuatannya. Karena intinya dalam satu sanat yang berbeda cuma di ujungnya saja. Itu Abdul bin Nusr jadi Uktub dan bapaknya. Nah, makanya fana wal awal huwa alladhi yu'alu bil hadis immal eh, wa immal akhar fayunzaru li rajih min tilka wujuh wa hadha al hadis min hadha al naw faqad ukhtalifa fi sanadihi ala sawr an wujuh. Di sini dijelaskan bahwasanya hadis ini macamnya yang pertama. Jadi macam yang pertama. Nah, Sedangkan yang lainnya yang sebagai penguat yang lainnya, hadis ini itu ada uh, ikhtilafnya di sanad dari semenjak Saur. Saur itu diriwayatkan Abu Dawud, Tirmidzi dan Ibnu Majah. Imam Ahmad tidak meriwayatkan Saur. Ya. Makhraj Abu Dawud, Tirmidzi dari ini Ibnu Majah, Tahawi, Nah, nah Hakim dan Ahmad juga dalam riwayat yang lainnya, bukan yang riwayat yang anak sebutkan tadi. Ya. Ini contoh saja, ya contoh bahwasanya itu bukan motorik. Paham sampai di sini? Bagaimana menjawab kalau itu sebutannya motorik atau tidak? Itu bukan motorik. Ya, karena sama-sama kekuatannya. Dan yang berbeda itu hanya pada tingkatan sahabat. Yaitu Abdullah bin Busr. Dan ketika istirahatnya di kalangan sahabat itu tidak mencederai hadis. Karena masing-masing Busr dan e, bibinya atau saudari perempuannya itu mubasyaratan ya kepada Nabi SAW. Paham sampai sini? Ya. walaupun ada dari bapaknya, dari ibunya, bisa jadi itu apa? Dalam hal meriwayatkan hadis, orang-orang tadi bertanya dengan orang-orang yang ada di sekitar Rasul. Ya. Jadi itu tidak mencederai hadis tersebut. Sehingga ketika dikatakan muttarib, maka itu tak tolak. Nah, nanti habis sholat kita akan membahas. Dikatakan itu syad, karena bertentangan dengan hadis Juwairiyah. Ya. ya, nanti kita akan bahas Allah sholli wa ta'ala subhanahu wa ta'ala Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Kita masih uh, bergulat dengan hadis yang berkaitan dengan pasal tahu. Nah, sekarang uh, kaitannya dengan di sini yang tadi yang mutarik sudah jelas sekarang yang syad yang syadun hmm. nah al-qawlu bi syad qala imam al tahawi fi syarh ma'ani al-athar وقد أنكر الزهري حديث سمعان في كراهة الصوم يوم السبت ولم يهدو من حديث أهل العلم بعد معرفته به ثم روى رحمه الله بسنده من طريق عبد الله بن صالح حدث الليث قال سئل الزهري عن سن يوم السبت فقال لا بأس به فقيل له فقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في كراهته فقال ذاك حديث الحمص حمصي هذا حديث حمصي فلم يعتبه الزهري Hadisan yuqalu bihi wa ta'afahu. Ini awalnya perkataan tentang syad di sini adalah diambil dari uh, pengingkaran Imam Zuhri. Imam Zuhri ini siapa nih? Imam Zuhri. Siapa? Hmm. Meninggal tahun? Ayo, Hasan. Allahumma barik. Akhirnya diingkari oleh Imam Zuhri hadis Soma. Soma hadisnya dari Uhud. Tidak dikatakan di sini mengingkari Abdullah bin Busr. Ingat ya. Tentang karohat di yang sab. Jadi awalnya Imam Zuhri mengatakan bahwa ini, ini karohat bukan tahrim. Bukan tahrim. Walam ya'uduhu min hadithi ahli ilmi ba'da ma'rifatihi bi. Dan ini tidak dianggap hadisnya ini dari ahli ilmi setelah pengetahuan dengannya. Maksudnya di sini pengetahuan tentang e, pernyataan Imam Zuhri bahwasanya ini adalah hadisnya itu tidak dianggap oleh e, apa diingkari oleh Imam Zuhri maka tidak dianggap. Itu diawalnya seperti itu. Summa e, rawa rahimahullah Imam zuhri Eh, bukan Imam Tahawi meriwayatkan dan sanad yang lain dari jalan Abdullah bin Saleh. Telah menceritakan kepada kami Al-Lais. Di sini Al-Lais, di sini Al-Lais bin Thabit. oleh su'ila Zuhri an Sumi yom Sabt. Imam Zuhri pernah ditanya tentang puasa hari Sabtu. Faqala la ba'sa bihi. dia mengapa. Faqila lahu faqad huwiya an Nabi sallallahu diriwayatkan dari Nabi sallallahu fi karahatihi tentang makruhnya. Ya, dan hadis ini adalah hadis dari Hinsi. sini maksudnya di sini adalah Abdullah bin Busr itu asalnya dari Hinsi. Daerah Hinsi. Ya, Sam. Falam ya'du Zuhri hadisan yuqalu bihi wa Itu tidak dijadikan bahwa sini itu hadis dan di uh, sama Imam Zuhri. Kemudian. Nah, di sini juga wara'ana fihi aidan Imam Yahya bin Sa'id Al-Qattan Imam Ahmad rahimahullah. Fakola di sini eh, dijadikan cacat oleh Imam Yahya bin Sa'id Al-Qattan dan Imam Ahmad rahimahullah. Fakola al-Asram fi nasil mansuh, qala imam Ahmad kana Yahya bin Sa'id yaqalimu uh, eh, yattaqihi fi riwayatul uh, eh, yang ya wa aba an yuhaddits bihi wa kana qad min taw qala sami'tuhu min abi atau siratal mustaqim di Syekh Islam. Ini salah satu penjelasan dari Syekhul Islam Taimiyah dalam kitabnya Iqtidat Siratul Mustaqim. Ini penjelasannya paling panjang berkaitan dengan puasa hari Sabtu. Ini ya kan. Dan yang pertama kali sebelum Syekh Albani mengatakan tentang tahrimnya, Syekhul Islam Taimiyah juga sudah mendahului. Ternyata juga ada Tawus dan ada tabiin yang lainnya yang menyebutkan tentang e, pengharaman dari puasa satu. Ini akan jelaskan nanti. Nah, di sini eh, qala ala ma ibn Qayyim al-Jauziyah. Nah, ibn Qayyim dengan berapa? Ayo Kita Ahsan. Di sunan an Hamish ala Hamish al-Ma'bud. Ya, ini kaitannya dengan al-Ma'bud. Uh, eh, fakat فهم الأسرار من كلام أبي عبد الله أنه توقف عن الأخذ بالحديث وأنه رخص في صومه حيث ذكر الحديث الذي يحتج به في الكراهة وذكر أن الإمام في علم الحديث يحيى بن سعيد كان ينسيه وأبى أن يحدث به فهذا تضعيف للحديث انتهى Ini Ibnu mengatakan dalam judul Sunan uh, dalam Hamish terhadap al makbud yang ditetapkan dalam eh, al makbud juga fakat Fahim al-Asram Asram ini memahami tentang penjelasan dari Abu Abdullah. Abu Abdullah maksudnya di sini adalah Imam Ahmad. Ya, bahwasanya Imam Ahmad tidak mengambil hadis ini, tidak mengambil hadis tentang larangan satu tapi meriwayatkan. Ada dua hadis dalam Musnad Imam Ahmad. Lalu harus pahami ini. Ya. Wa anna rakhasa fi shaumihi. Dan Imam Ahmad ini memberikan keringanan untuk berpuasa. Haitsu dzakara al-hadis alladhi yustaj bihi fil karaha. Dan menyebutkan ini di haitsu dzakara al-hadis. Di mana Imam Ahmad menyebutkan hadis ini dalam Musnad Imam Ahmad dua kali. Dua kali tentang la tasumu yang sabt ila itu alaikum. Jadi anak sudah jelaskan yang pertama hadis jadi Imam Ahmad itu adalah ah, hadisnya sahih. Ya. Meskipun Imam Ahmad mengambil di sini apa? Yustaju fil karoha. Menganggapnya apa? Karoha, makruh. Wadara anna imam fi ilal hadith dan imam ya Imam Ahmad dalam ilal hadith ya ini ditulis oleh Imam Ad-Darqutni ya, ilal hadith Yahya bin Sa'id yani Sa'id bin Qattan gitu yang yanfihi wa aba an tapi Beliau itu menafikan, meniadakan hadis tersebut dan tidak mau meriwayatkan hadis. Ya, hadis kalau uh, eh, puasa hari Sabtu. Fa, larangan hari Sabtu. Fahadat min hadis. Dan ini adalah pendoifan terhadap hadis tersebut. Nah. Imam Abu Ja'far Ahmad bin Muhammad al محمد الطحاوي في معاني الأحساب ala شذوذه ba'da

Imam At-Tahawi dalam Samna'an Yasar hmm. mengatakan bahwasanya syatnya. Nah, sekarang Anda mau bertanya kepada antum, itu syat itu apa? Ah, Salman. Habib. Syat itu apa? Apakah syat syat syat syat syat syat syat syat syat? <laughs> Sama. Hadis syat itu apa? Aneh ya salah. Seaneh dirau. Ya. Dirau itu bahasanya orang hmm, yang kemarin itu anda menyebutkan dikau itu dirau ya, sana dirau sana dikau sana engkau syad ya jadi anak pernah menyampaikan sekolah hadis anak menyebut nama inti waktu itu syad singkatnya. nggak? Karena menyebutkan antum dan menyebutkan Saya lupa belum nikah. Hadat apa hadis syad syad ini adalah riwayat seorang rawi yang menyelisihi perawi yang jauh lebih ini. Dan ini ada sebutkan tentang uh, apa? Tentang ini. وشرح شيخ الإسلام بأن هذا الحديث يخالف بعد بعدما تكلم عن موقف الأكرم منه قائلا في شرح آه، شرح ini kurang tak di sini syarh umdah وهذا يدل على توقفه على الأخذ بالحديث لأن ظاهر الحديث خلاف الإسماع. يعني ini penjelasan semuanya mengambil penganut orang-orang yang mengatakan hadis itu syad. Syad itu adalah tadi menyelisihi yang lebih kuat. So, apa bedanya syad dan doif? Syad ini sama-sama kuat. Misalnya sekarang, ya, Ahmad, Ahmad ini kuat. Jangan dikira nggak kuat loh, benar ini beliau kuat. Nikah punya anak kuat, Allah mabarik. Iya. Iya. Nah, ketika lawannya juga kuat juga, soleh sama Wijay. Ingat-ingat tuh, permisalnya ingat-ingat tentang syar. Ya, melawan Abu Soleh sama Wijay. Jelas? Bagaimana? Ayo. Ayo. Bedanya dengan doib, kalau dikatakan ah Ahmad ini lemah. Kalau beli lemah, lawan dua ini nggak ada apa-apanya. Fuh, itu langsung lebat. Tapi beliau kuat ini. Ya, kuat ngelawan jauh yang lebih kuat. Sahih ngelawan yang lebih jauh lebih sahih. Paham ini? Ini namanya syad. Bukan aneh. Mana yang apa yang aneh Wah, ini aneh juga nih maka jadi nggak ada kling gitu hilang nah. yang tentang syad ini nah ini tentang syad sekarang bantahannya hadis hadis syad kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah annahu la yukrahu som yuntab mufradan ya wa inna hadis syad atau mansukh dikatakan oleh Syekhul Islam ya ini di Ikhtitok Syaratul Mustaqim juga bahwasanya ini tidak disukai puasa di Sabtu sendirian sendirian mufradan bahwa al haditha bahwasanya hadis itu dianggapnya syad atau mansuh mansuh itu apa dihapus mansuh itu dihapus karena ada yang lebih baru itu namanya mansuh bukan antara yang lebih kuat dan doif itu tidak ada bukan itu Kaitannya mansuh, nasikh, wan mansuh itu kaitannya dengan kapan terjadinya. Mana yang lebih baru? Yang lebih baru ikat yang lama. sih? Nasikh dan mansuh. Nah, oleh Syekh Muhammad bin Soleh Ibn rahimahullah, Syekh Muhammad rahimahullah mengatakan di sarah mandumah la La'allana insyaallah ila. ini di musola hadis yang hari Sabtu ini hanya kurang 13 halaman. Setelah itu kita akan lanjutkan syarah baik baikuniyah. Ya. Jadi insya Allah nanti antum bisa dapat semua ijazah. Eh, Al-hadis syad huwa alladhi yarwi tikhah mukhalifan liman huwa arjahu minhu. Orang yang meriwayatkan hadis, hadis itu thiqah. Diriwayatkan oleh perawi-perawi yang thiqah, tapi menyelisihi apa yang lebih kuat dari amafil ada fil adat, adat. Baik itu kaitannya jumlah. Au fi sidq tentang apa? Benar. Kejujuran. Au fil adalah atau tentang adalah fa'idah jahal hadis bisa sanadin muttasilin ya muttasil lakinnahu syadun bihaitsu yakunu mukhalifan li riwayat ukhra hiya arjahu minhu إما في العدد وإما في الصدق وإما في العدالة فإنه لا يقبل ولو كان الذي رواه عدلا ولو كان السند متصلا وذلك من أجل شذوذه مثاله ما ورد في السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصيام إذا انتصف شعبان ya نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يصوم إذا انتصف شعبان ya والحديث لا بأس به من حيث السنة لكن ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في صحيحين أنه قال لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين إلا رجل كان يصوم صوما فليصومه فإذا أخذنا بالحديث الثاني الوارد في صحيحين قلنا إن فيه دلالة على أن الصيام بعد منتصف شعبان جائز يعني جائز وليس فيه شيء لأن النهي حدد بما قبل رمضان بيوم أو يومين وإذا أخذنا بالأول فنقول إن النهي إن النهي يبدأ من منتصف الشعبان فأخذ فأخذ الإمام أحمد بالحديث الوارد في صحيحين وهو النهي عن التقدم رمضان بصوم أو آه، يوم أو يومين وقال إن هذا شاذ يعني من حديث سنن لأنه مخالف لمن هو أرجح منه إذ أن هذا في الصحيحين وذاك في السنن ومن ذلك ما ورد في السنن أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صوم يوم السبت قال لا تصوم يوم السبت إلا فيما افترض عليكم فقد حكم آه، فقد حكم بعض العلماء على هذا الحديث بالشذوذ لأنه مخالف لقول النبي صلى الله عليه وسلم لإحدى نسائه حين وجدها صائمة وجدها صائمة يوم الجمعة فقال هل صمت أمس فقال لا قال أتصومين أتصومين غدا قالت لا قال أفطري وهذا في حديث ثابت في الصحيح وفي دليل على أن الصيام يوم السبت جائز ليس فيه بأس وهنا قال بعض العلماء إن حديث النهي عن الصيام يوم السبت شاذ لأنه مخالف لما هو أرجع منه انتهى كلام الحسيمين رحمه الله nah, baru di sini ini perkataannya Syekh Muhammad bin Saleh Utsaimin rahimahullah yang menjelaskan bahasanya syatnya itu di situ tapi ingat Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah menjelaskannya min haitsu istidlalu fikhil hadis, laisa min dzatil hadis. Sudah harus pahami di situ. Bahwa Syekh Utsaimin, Syekh Utsaimin rahimahullah menjelaskan di sini tentang hal-hal yang berkaitan dengan hadis itu, bukan tentang zat hadisnya tersebut. Paham enggak? Sekarang bahas. Ini uh, jadi ini secara antum faham nggak? Ini diambilnya dari salah Ibnu kuni. Ya. ini adalah hadis yang menyelisihi sekoh. Ya. Hadisnya itu sekoh terpercaya menyelisih dari yang jauh lebih sekoh lagi, lebih kuat lagi. Ya, tentang tentang ajalan. Dan juga contohnya tadi dicontohkan di sini adalah tentang hadis yang berkaitan dengan Syakban. Apabila sudah puasa, ya ini di Sunan Abu Dawud. Kalau sudah puasa, ya e, di Syakban, kalau sudah pertengahan Syakban, maka tidak boleh puasa lagi. Tidak boleh puasa lagi. Ya. ya tidak boleh puasa sunnah lagi. Ya. Dan ini menyelisihi dari yang ada di Sahih Bukhari dan Muslim. Bahwasanya la tuqaddimu Ramadan bi shaum yaum la yaumaini illa rajulun kana yasumu shauman falyasumhu. Tidak boleh mendahului puasa Ramadan dengan satu hari puasa atau dua hari puasa sebelumnya kecuali orang yang terbiasa puasa maka boleh baginya untuk puasa. Nah, kalau kita mengambil hadis yang kedua maka seolah-olah hadis yang pertama tadi tentang larangan apabila sudah masuk pertengahan Syakban bertentangan dengan hadis ini. Paham enggak? Karena hadis ini larangannya dua hari atau satu hari sebelum Ramadan. Kalau yang hadis yang disunan itu adalah pertengahan Syakban sudah tidak boleh puasa. Iya. Sehingga ketika kita mengambil hadis yang pertama sebagai patokan, maka hadis yang kedua eh, yang pertama tadi syah. Ya. Kenapa? Karena yang e, diambil dari Sahih Bukhari dan Muslim jauh lebih kuat daripada Sunan Abu Daud dan yang lainnya. Ini perkataannya Syekh Muhammad Semin tentang masalah ya yang berkaitan dengan hadis, bukan hadisnya. Permasalahan tentang yang berkaitan dengan hadis, bukan hadisnya. Nah. Kemudian ini kaitannya dengan puasa hari Sabtu Jangan kalian puasa hari Sabtu kecuali apa yang diwajibkan bagi kalian. Dan ini sebagian ulama mengatakan hadis ini syad. Syadnya kenapa? Karena bertentangan dengan hadis Nabi SAW yang ketika Nabi SAW itu mengatakan kepada Juwairiyah. Salah satu istri beliau. Ya, Anha bahwa ketika Juwairiyah ini puasa hari Jumat dikatakan apakah engkau berpuasa sebelumnya Kemudian juara mengatakan tidak. Maka atau sumi godan ya. Apakah engkau itu mau puasa besok? Tidak. Ya. Kemudian fastir, maka berbukalah. Ya. Dan hadis ini sabit di sahih. Hadis Juwairiyah tadi sahih, ada di sahih Bukhari. Nanti anak sebutkan hadis ini. وفيه dalil untuk أن الصيام يوم jaisun جائز ليس في Nah, ini secara sepintas mengambil apa istidlalul hadis, laisa bil hadis. Ya, istidlal hadis, pendalilan hadis, bukan kaitan dengan hadis itu sendiri. Ya. Nah, sekarang ini perkataannya saya ingin, Allah. Orang mengatakan bahwasanya hadis puasa hari satu syad karena bertentangan dengan apa yang ada di Sahih Bukhari tentang hadis buiria. Nah, sekarang oleh hadis Muhammad من ناصر آه، محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله dalam tahun منه أن هناك مجالا في توفيق والجمع بينه حديث النهي وبين تلك الأحاديث كحديث ابن عمر إذا ما أردنا أن نلتزم القواعد العلمية المنصوص عليها في كتب الأصول ومنها أولا إذا تعرض الحاضر ومبيح قدم الحاضر المبيح di dalam Kaumul Minah Kaumul Minah itu apa sih? Kitab apa ini Kitabnya Syekh Muhammad Nasir Al-Bani yang membahas tentang toharoh sampai dengan puasa. Kaumul Minah. Harusnya diselesaikan beliau. Tidak selesai, hanya sampai puasa saja dan satu jilid. Tapi semuanya di situ ilmiah. Ya, karena bukan mengatakan bahwasanya yang benar Syalbani, bukan tapi kalau antum baca dan paham tentang musola hadis, ya akan mengetahui kimahnya di situ tentang kadarnya itu bukan kadar yang sembarangan, yang sepele. Ya. Kemudian uh, yang pertama, ini di dalam minah, Syekh Al-Bani Allah mengatakan bahwasanya itu dimungkinkan untuk Taufir wal jam. Artinya taufik di sini artinya diambil pertengahannya dan menggabungkannya antara hadis yang kaitannya dengan larangan dan hadis yang kaitannya dengan hadis Ibnu Umar. Ya, tentang apa dibolehkan untuk puasa. Ya. Tidak ya, ma aradna an naltazim qawaid al-ilmiyah al-mansus kalau kita inginkan di sini untuk komit dengan kaidah ilmiah yang sudah menjadi nas ya, dalam kitab-kitab usul contohnya ya pak apabila bertentangan ya bertentangan antara yang dilarang dengan yang dibolehkan dianjurkan maka yang dikedepankan adalah yang dilarang pertama kaidah pertama kemudian yang kedua tidak ta'arad al kaul ma'al fi'li qudima al-qaul al-fi'li ini ini dahsyat loh kalau bertentangan antara sunnah kauliyah dan sunnah fi'liyah, maka harus ditepankan sunnah kauliyah. Maksudnya? Ya. Maksudnya di sini, kaitannya bahasa puasa hari Sabtu ini Nabi SAW mengatakan dengan lisan. La tasumu yaumus sabti illa mafturidu alaikum. Itu perkataan Nabi SAW. Sedangkan ketika Nabi SAW mengatakan sumi hodan, ini adalah fi'il dari Sahabiyah, dari juwairi. Paham di sini? ومن tilkal ahadis الأحاديث مخالفة مخالفة hadithi الحديث وجدها على Barang siapa yang merenungi tentang hadis yang seolah-olah bertentangan itu, ya, maka akan dapati dua perkara. Pertama, min fi'lihi sallallahu alaihi wasallam, yang pertama ini adalah tentang dari fi'il Nabi sallallahu perbuatan Nabi Yang kedua, mau di sallallahu alaihi wasallam ke hadis Ibnu Umar mutaqaddam. Ini sudah dijelaskan. Wa min dhahir al-bayyin anna kila minhuma mubihun wa hina idin fal jam'u bainaha wa bainul hadis yaqtadi تقديم الحديث على هذا النوع لأنه حاضر لأنه حاضر وهي مبيحة وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم أريدين أن تصومي غدا nah, sebentar Anda bawakan ini tentang hadis yang di Juwairia dan faham ini di riwayat Imam Bukhari ya riwayat Imam Bukhari Nomor hadis 1985. Kalau bukan nomor ini, tentu jangan terima. Itu kemarin yang di-share di uh, forum kajian Magelang, ada yang nomor hadisnya salah. Oleh Fulan, beliau mengirim hadis Bukhari, tapi riwayatnya bukan riwayat ini. Dan nomornya salah di sini. Tidak tahu dia nukil dari mana, tapi salah nomor. Ini Imam Bukhari meriwayatkan hadis qala hadatsana Umar bin Hafs bin Giyas قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثنا أبو صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يسمن أحدكم يوم الجمعة إلا يوما قبله أو بعده ini kaitannya dengan yang umum, yang kaitannya bukan hadis Juwairiyah, yang sebelumnya. Ya. Kemudian, hadis nomor 1986. ini yang kaitannya dengan hadis Juwairiyah an Juwairah binti Harith radhiyallahu anha dari Juwairah binti Harith radhiyallahu anha anna Nabi sallallahu alaihi wasallam saya Nabi SAW itu dakhala alaiha yaumul jum'ati. Ya, Nabi SAW itu masuk kepada Juwairiyah, istri Nabi SAW. Ya, dakhala ala maksudnya itu masuk rumahnya Juwairiyah. Wa yasa'imatun dengan Juwairiyah tadi sedang berpuasa. Faqala asurti am apakah engkau itu puasa kemarin? Kalau tidak, tidak. Kalau turidina antasumi wadan, apakah engkau mau puasa besok? Kalau tidak, tidak. Kalau faftir. Faftir. Maka berbuka. Kalau Hamad bin kata sami'a Qatadah qala ini Abu Ayyub anna Juwairiyata haddathathu fa amaraha fa aftarat. Nabi SAW memerintahkan dan Juwairiyah saat itu berbuka. Ini faedah dari hadis ini adalah la yajuzu lil mar'ah an tasumi biduni idzn zauj. Biduni idzn zauj. Maksudnya seorang perempuan tidak boleh berpuasa sunnah kecuali dengan izin suaminya. Ini azim, hadisnya ini azim. Ya, begitu kaitannya dengan apa tentang rumah tangga. Ya, rumah tangga. Saya. Ya. Ini cuma duanya aja yang tersisa apa? Oh, sama Zaki. Ya. belum. Zaki yang itu ya, bukan ini. Uh, kemudian uh, ya ini tentang puasa hari Jumat. Kemudian yang riwayat Imam Muslim nomor 1144. Ya. Ini juga dari Abu Hurairah radhiyallahu kalau Rasulullah SAW bersabda dari yasum la yasum ahadukum yaumal jum'ati illa an yasuma qablahu au yasuma ba'dahu. Nah, kaitannya di sini apa? Ini qala qala Rasulullah SAW. Ya. Perkataan Rasulullah SAW. Perkataan Rasulullah SAW. Tapi di situ dijelaskan la yasum ahadukum yaumal jum'ati illa yasuma qablahu aw yasuma ba'dahu. Nah, kaitannya di sini ya. Ini diriwayatkan Muslim ini ya. Lafdhu akhbarana Abu Muawiyah anil A'mash an Abi Saleh an Abi Hurairah. Ya. Jadi sini uh, dijelaskan hadisnya ini ya perkataan Rasulullah. Ya. Nah, sedangkan yang diambil pembahasannya di sini. Ya. Ini kaitannya bukan kaitannya dengan puasa hari Sabtu sendirian. Enggak. Ya. Ini sekali lagi tentang anjuran. Ini tentang anjuran. Kalau yang ini kaitannya kaidah yang pertama tadi. Kalau ada larangan dan ada anjuran, mana yang didahulukan? Larangan. Kalau yang hadisnya Juwairiyah, kalau ada perkataan dan perbuatan, mana yang didahulukan? Perkataan. عندنا جين ايوه كم الذي طيب. قال <clears throat> أن هناك حديث آخر يشبه هذا الحديث حديث اشتراك في النهي مع الاستثناء فيه وهو قول صلى الله عليه وسلم لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم الحديث وهو حديث صحيح يقينا ومخرج في الإرواء الغليل رقم نعم فأشكل هذا الحديث يا على فأشكل هذا الحديث على كثير من الناس قديما وحديثا وقد لقيت مقاومة شديدة آه، من بعد الخاصة فضلا عن عن العامة تخرجه عندي كحديث الجمعة فلا يجوز أن نضيف إليه قيدا آخر ghaira qaidin faridah aqali ba'dil illa liman kana lahu adatan min siyam. Nah, di sini ini perkataannya Syalbani rahimahullah. Bahwasanya ini ada hadis yang lainnya kaitannya dengan tadi tentang uh, ini dengan juweri yang tadi yaitu apa hadis tentang puasa Sabtu. La tasumu yaumul sabt illa mafsuridu alaikum. Tidak boleh puasa Sabtu kecuali apa yang diwajibkan bagi kalian. Nah, di sini jelaskan ya, ini hadisnya ini adalah muskilah. Baik bagi orang kebanyakan orang dulu maupun sekarang. Ya. Dan aku mendapati yang menguatkan itu banyak sekali. Terutama ya eh, ketika hadis berkaitan dengan Jum'ah. Ya, tidak boleh di situ nudhifu ilaihi qaidan akhar. Tidak boleh kita tambahkan ya penguat yang lainnya. Maksudnya gini, penguat yang lainnya. La tasumu yaum sabt illa fi mafturidu alaikum. Tidak boleh puasa hari Sabtu kecuali ya, pengecualian itu ulang Sabtu saja. Fi mafturidu alaikum. Pengecualiannya apa? Ya, apa yang wajib bagi kalian? Puasa apa? Puasa wajib. Nah, sekarang kalau kemudian ada orang-orang yang beristihad, istisnanya, pengecualiannya itu adalah yang syuroh, yang arafah, atau yang khamis, yang hmm. Isne. Ini katanya dengan antum tadi sudah bergeser dari zatul hadis, antum sudah paham ya bahwa hadis itu sahih. Paham di sini? Nah, sekarang kaitannya dengan istidlalul hadis, pendefinisian pengambilan dalil terhadap hadis tersebut. Dalil tersebut diambil dalil oleh para ulama. Ada yang mengatakan di sini syad, ada yang mengatakan di situ uh, tidak bisa dipakai. Mansuh desyad. Hmm. Sekarang kaitannya dengan pendalilannya, yaitu ketika kaitannya dengan yang larangan dan anjuran didahulukan. kalau yang bertabrakan itu antara perbuatan dan kaul maka didahulukan kaul. Ya. Nah, sekarang di sini bagi orang yang e, di situ tentang hadis Jumat ya illa liman kanat lahu adatan min siyam kecuali apabila ya seperti kebanyakan orang nih ini memberi, membuat koib. Ada pengecualian yang lainnya. Yaitu kecuali bagi orang yang punya kebiasaan untuk berpuasa. Seperti apa? Puasa Daud. Apa? Puasa Daud. Atau mufrodan. Apa yang sendiri? Ya, sendiri puasa Sabtu maksudnya. Menyendiri. Ya. Fa'anahu ya, yushbihul istitra ala syari' al-hakim wa la qabhuhu. Maksudnya di sini apa? Nabi SAW sudah memberikan satu pengecualian. Dan orang itu mengatakan kecuali ini, kecuali ini, kecuali ini. Dengan apa? Pemahaman dia, dengan ton dia. Ini nggak boleh. Ini nggak nggak boleh. Meskipun di situ ada tentang puasa Asyura. Puasa Asyura itu utamanya apa? Menggugurkan dosa kecil tahun sebelumnya. Sedangkan Arafah dua tahun sebelumnya dan sesudahnya dosa-dosa kecilnya diampuni oleh Allah Azza Wajalla. Faham tidak kami di sini? Faham. Ayo. Ini semuanya tentang Yaumul Fadil. Hari yang ada keutamaannya. Apakah boleh kita memberikan istisna pengecualian untuk sebagai pengecualian yang kedua, ketiga, dan keempat setelah Nabi SAW mengecualikan dengan apa yang wajib saja? kemudian lisanul qaul, lisanul qaul itu artinya <clears throat> apa yang bisa dipahami dari perkataan tersebut, ucapan tersebut. Misalnya, taruhlah lisanul qaul ini maksudnya gini. Ustaz, hari ini uh, saya sedang senang donat. Lisanul qaul dari perkataan itu berarti bisa jadi hari ini ada donat. Jadi konsekuensi dari perkataan itu apa? Itu kemungkinan-kemungkinan. Ya. Lisanul Qaul di situ mengatakan bahwasanya kemungkinan yang paling besar ketika Nabi SAW mengatakan ini pengecualian cuma satu loh, jangan kali itu puasa satu kecuali pengecualian cuma satu, yaitu apa? Puasa wajib. Puasa wajib itu apa? Ramadan, kodok dan nadar. Ini dikatakan kecuali Arafah, kecuali Asura, kecuali puasa Senin Kemis misalnya. Atau Ayamul Bid. Atau puasa Daud. Nah, dari mana pengecualian itu? Apakah itu mengatakan bahwasanya apa yang dikatakan Rasulullah SAW tadi ada yang kurang sehingga ini sebagai pelengkapnya namanya istidrokan. Namanya apa? Istidrok. Makanya kenapa disebutkan hadis dari Imam Hakim itu namanya mustadrok. Mustadrak itu artinya pelengkap yang tidak ada di dalam Sahih Bukhari dan Muslim dilengkapi oleh Imam Hakim. Nah, sekarang ketika Nabi SAW itu mengatakan, oh hadi hadi Muhammad SAW." sebagai petunjuk adalah petunjuk Nabi SAW. Dikatakan bahwasanya istisna cuma satu, pengecualian cuma satu, yaitu hari apa? Puasa wajib. Apakah boleh kita menambahkan istisna pengecualian yang lainnya, mustafna yang lainnya? Boleh atau tidak? Tidak boleh. Nah, itu tentang istidlal hadis. Maka sudah wadih bagi antum kalau mengatakan bahwa ini pengecualian karena apa? Sayang kalau kita tidak puasa. Sayang kalau tidak puasa. Berarti apa? Kita nanti akan terlewat apa? Fadilah yang sangat besar. Nah, paham nah, kami di sini? Nah, ini jelaskan di sini. Nah, Sedangkan Nabi SAW bersabda, Inna kalan tada asyai'an lillah illa azza wa jal illa badalak Allah bi ma huwa khairalaka minhu. Ya. Sedangkan Nabi SAW bersabda di Sunan Abu uh, Sunan eh bukan di Musnad Imam Ahmad ini hadisnya di Musnad Imam Ahmad Nabi SAW bersabda, Inna kalan tada asyai'an lillah. Engkau itu tidak meninggalkan sesuatu karena Allah azza wa jal illa kecuali badalak Allahu pasti Allah akan ganti bihi dengannya ma huwa khairul laka minhu apa yang lebih baik bagimu paham misalnya kalau misalnya Allah contoh antum meninggalkan saat pokoknya saya meninggalkan uh, satu tahun sunat ini untuk dakwah karena Allah azza bisa jadi nanti Allah akan mudahkan oh gantinya sesuatu yang lainnya ya dimudahkan semua urusan. Di balik donat ada <laughs> jangan jadi granat. Ya, ini contoh saja, contoh saja. Jadi artinya apa? Jadi, kalau kita itu meninggalkan sesuatu karena Allah, pasti Allah terima. Contohnya yang pernah saya sampaikan, kalau antum itu meninggalkan sesuatu karena Allah, misalnya meninggalkan suatu kebiasaan buruk karena Allah Azza wa maka Allah akan membantu antum itu selesai dari kebiasaan buruk. Contohnya orang yang merokok. Orang yang merokok tidak akan bisa sembuh dari rokoknya kecuali dia itu meninggalkannya karena Allah Azza wa Semakin ikhlas dia meninggalkan karena Allah Azza wa maka Allah akan ganti lebih Itu janji Allah Azza wa Maka orang yang ingin berhenti dari rokok, karena sehat, karena uang, karena wanita, karena istri, anak dan seterusnya nggak bisa. Ya, ketemu temennya lagi orang rokok, janji, dan seterusnya. Allah mustahil. Itu kejadiannya banyak. Balik lagi, semua hal yang kaitannya dengan ketika kita meninggalkan karena Allah, maka itu akan ganti lebih baik oleh Allah besok itu pas hari Sabtu betul keutamaan Arafah keutamaan sepuluh yang pertama. Dan yang lainnya itu besok itu kita tidak mendapatkannya bukan berarti kita malas untuk melakukannya. Kita meninggalkannya itu karena kita sudah paham di sini dalilnya ada. Ya, dalilnya tentang bahwasanya hadis Nabi SAW, la tasumu yaum sabt ila mafturidu alaikum. Ya, janganlah kalian itu puasa hari Sabtu kecuali yang diwajibkan bagi kalian itu menjelaskan istisnanya cuma satu, mustasnanya cuma satu. Langsung di sini. Nah, inilah yang uh, eh, Anda jelaskan, semoga bermanfaat. Dan kalaupun kemudian, nih, ini yang roji dan antum sudah jelaskan semua. Kalau kemudian antum itu merasa, pokoknya Ustaz, besok puasa. Monggo, tidak masalah. Ya. Tapi di situ, ya, tidak hmm. masalah. Ya. Tapi kalau antum paham tentang apa yang tadi anda jelaskan ini, ya, dan antum meninggalnya karena Allah azza wajal dan antum paham tadi apa yang disampaikan secara ilmiah tadi, maka ya semoga Allah azza wajal memberikan kita ganjaran yang baik. Kita meninggalkan besok bukan karena kita malas puasa, bukan karena kita malas puasa. Satu hari puasa itu dengan izin Allah mudah. Tapi Yang sulit adalah bagaimana menjelaskan ini kepada diri kita bahwasanya ini kita meninggalkannya karena Allah Azza wajalla. Ini yang sulit. Kenapa? Di depan kita ada yang gememeng. Pokoknya. Enggak. Anak. Pokoknya <laughs> ya. ya yang yang jelas antum jadi paham semoga Allah Azza memberikan kita pencerahan dan itu sekali lagi anak kata pemahaman itu dari Allah Azza bukan dari orang bukan dari ustaz bukan dari siapa saja antum itu kalau mau membela diri antum akan dapatkan dari semua website dari semua apa pasti dapat antum untuk membela diri antum tapi sesungguhnya yang antum bela itu siapa yang kenazatum tuh kalau berbeda itu kembalinya ke siapa Quran dan Sunnah. Bukan kaitannya kembali kepada ulama. Kembalinya kepada perkataan ulama. Bukan. Kita dudukkan permasalahan ini secara dunia. Makanya, ini yang rojih. Ya, di sini adalah kalau antum bisa menjelaskan ini bagi diri antum dan ini buat antum nyaman, maka ambillah. Kalau buat antum itu masih belum jelas, belum nyaman, dan antum masih tetap memegang Rasulullah daimah ajam membolehkan puasa, monggo, tidak masalah. Ya. Paham sampai sini? Ya. Tapi yang jelas di sini kalau buat anak pribadi ini sudah wadih, sudah jelas ya bahwasanya di sini uh, kaitannya dengan istidlal, kaitannya dengan hadis, semuanya sudah dibedah tuntas. Ya. Nah sekarang masuk tentang tentang uh, ahkam doha.